Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali melalui tadi roja yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berusaha mempelajari perjalanan hidup dari seorang tokoh yaitu manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang harus lebih kita cintai daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita dan daripada seluruh umat manusia. Perjalanan hidup beliau yang penuh dengan pelajaran, yang penuh dengan faedah yang sangat uh, kita butuhkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terdapat suri teladan ya, yang baik ya. bagi siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, beriman tentang hari akhir. Oleh karenanya, para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar mempelajari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menapak silas bagaimana menapak silas bagaimana perjalanan hidup beliau dan bisa kita ambil pelajaran dari contoh-contoh teladan yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita telah menyebutkan bahwasanya Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala umur enam tahun maka ibunya Aminah binti Wahb bin pun meninggal dunia di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga jadilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu adalah uh, yatim piatu dan nah, ini merupakan ujian yang sangat berat bagi seorang anak yang masih berumur enam tahun kita bisa ikut merasakan bagaimana sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu baru berumur enam tahun sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki e, ibu. Apalagi sang ibu meninggal di hadapan mata beliau dan beliau menyaksikan bagaimana wafatnya ibu beliau. Shallallahu alaihi eh, wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya. Kakeknya ini merawat Nabi Shallallahu alaihi wasallam hingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun dan Abdul Muttalib sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah eh, disebutkan dalam satu riwayat suatu saat eh, Abdul Muttalib menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari eh, seekor onta yang hilang. Kemudian ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, tidak pulang-pulang dari dari pencarian tersebut sehingga Abdul Muttalib pun sangat gelisah sehingga akhirnya dia pun berdoa di Ka'bah meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan cucunya yang sangat dia cintai yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Allah pun mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak saat itu eh, sang kakek pun tidak pernah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi-pergi jauh bahkan eh, disebutkan dalam riwayat yang hasan juga bahwasanya uh, Abdul Muttalib memiliki se se semacam sajadah, sajadah yang diletakkan dekat Ka'bah. Kalau uh, zillul Ka'bah, kalau bayangan Ka'bah mulai menutup sajadah, sajadah tadi, maka uh, maka Abdul Muttalib pun duduk di atas sajadah itu. Suatu saat, ya, dan tidak ada seorang pun dari anak-anak Abdul Muttalib. Ya, paman-paman Nabi tidak seorang pun yang berani duduk di atas sajadah tersebut karena itu sajadah hanya diduduki oleh Abdul Muttalib dan kita tahu bahwasanya Abdul Muttalib merupakan azim Quraisy, merupakan pemuka orang-orang Quraisy yang sangat diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Suatu saat Abdul Muttalib lagi pergi, kemudian uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menuju Ka'bah, dia dapati bahwasanya uh, eh, sejak sejadah yang diletakkan di, di latar Ka'bah tadi sudah ternaungi dengan bayangan Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di atas sejadah tersebut, di atas tikar tersebut. Maka paman-paman Nabi, ya, yaitu anak-anak Abdul Muttalib pun datang menghalangi Nabi, mencegah Nabi agar jangan duduk di situ karena itu tempat duduk dari eh, tempat duduk Abdul Muttalib. Tidak seorang pun yang berani duduk di situ. Namun tatkala mereka mencoba menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk di atas eh, tikar tersebut, datanglah Abdul Muttalib Datanglah Abdul Muttalib dan melarang paman-paman Nabi untuk mencegah Nabi. Artinya biarkan kata kata kata Abdul Muttalib da'u dia Biarkan cucuku itu duduk di di atas uh, di atas sajadahku. Fa lahu sya'nan. Sungguhnya cucuku ini akan memiliki uh, pengaruh yang luar biasa. Kemudian ah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, kemudian Abdul Muttalib pun duduk bersama Nabi saw Alaihi Wasallam di atas tikar tersebut, di atas sajadah tersebut. Kemudian Abdul Muttalib Eh, mengusap eh, punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal ini menunjukkan eh, bagaimana sangat cintanya Abdul Muttalib terhadap cucunya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tidak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari anaknya yang paling dia sayangi yaitu Abdullah. Namun kebahagiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di bawah di bawah naungan kakeknya ini tidak bertahan lama, hanya dua tahun pada tahun tatkala beliau berumur 8 tahun maka Abdul Muttalib pun e, meninggal dunia. Kemudian Abdul Muttalib pun mewasiatkan kepada saudara kandung dari e, Abdullah dari ayahnya Nabi yaitu siapa? Abu Talib ya Abu Talib karena Abu Talib Abdul Muttalib punya istri lebih dari satu di antaranya istrinya bernama Fatimah binti Amr bin Aid dan Fatimah ini diantaranya memiliki anak Abdullah dan Abu Talib. Ya. Abdullah dan Abu Talib. Jadi Abu Talib itu Abu Talib adalah paman Nabi dan dia merupakan saudara sekandung dari ayah Nabi yaitu Abdullah. Oleh karenanya Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Talib untuk menjaga uh, cucunya itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini kemudian dilaksanakan oleh Abu Talib dan Abu Talib sangat sayang kepada keponakannya karena Muhammad adalah putra dari saudara sekandung, saudara ayah dan seibunya. Ya, saudara kandung syakif dari uh, Abu Talib yaitu Abdullah. Maka dia pun merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh perhatian, ya. Eh, dan kisahnya sangat panjang kisah antara Abu Talib dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akhirnya disebutkan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Adapun kisah bagaimana dia meninggal dalam keadaan kafir kita tunda pada pengajian-pengajian akan datang karena banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Para pendengar di Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya dia mengembala kambing. Dia suka mengembala kambing. Sebagaimana telah telah lalu kita sebutkan tatkala kisah uh, eh, syakus sadar ya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya untuk dikeluarkan kotoran yang hitam dari jantungnya Disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu sedang mengembalakan kambing dengan putra Halimah Sa'diyah. Dengan saudara seperusuhan yang Nabi Shallallahu Wasallam mengembalakan kambing. Jadi sejak tinggal di kampung bersama Halimah Sa'diyah, ya, Nabi Shallallahu SAW sudah menggembala kambing. Demikian juga tatkala Nabi Shallallahu SAW Wasallam itu umur beliau masih sekitar empat tahun. Beliau sudah menggembala kambing. Berumur empat tahun sudah menggembala kambing. Dan tatkala beliau kembali ke Mekah, beliau pun menggembala kambing, menggembalakan kambing tatkala beliau tinggal bersama uh, pamannya Abu Talib. Dan nah, Abu Talib bukanlah orang yang kaya. Abu Talib termasuk orang yang miskin di kota Makkah. Hanya saja dia memiliki kedudukan yang tinggi karena dia adalah anak dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib adalah pemuka orang-orang kafir Quraisy. Dan setiap nabi seluruh hadis pernah menggembalakan kambing. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min illa waqad ra'al ghanam. Tidak seorang nabi pun kecuali telah pernah menggembalakan kambing. Qalu wa anta ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, "Engkau ya Rasulullah juga menggembalakan kambing?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kuntu ar'aha ala qarariqa li ahli Makkah." Kata Nabi, "Benar, saya juga dulu menggembalakan kambing dalam rangka mencari beberapa sen dari penduduk kota Mekah ya. Jadi qararid adalah eh, bagian daripada dinar ya beberapa sen eh, saya peroleh dengan menggembalakan kambing uh, milik orang-orang penduduk Mekah. Demikian, demikian juga dalam hadis yang lain ya eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan akan hal ini bahwasanya setiap nabi ya illa waqat setiap nabi pasti pernah menggembalakan uh, eh, kambing dan ketahuilah para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah uh, hikmah yang Allah berikan kepada para nabi di mana para nabi seluruhnya pernah mengembalakan kambing, baik Nabi Musa, baik Nabi Isa, seluruh nabi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam, seluruhnya pernah menggembalakan kambing. Kenapa demikian? Karena di balik penggembalaan kambing tersebut ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Di antaranya disebutkan oleh para ulama ya, karena <clears throat> eh, para nabi eh, mereka mengembalakan kambing sebelum mereka menjadi nabi, sebelum mereka memimpin umat. Sebagai pelajaran bagi mereka, ya. Mereka dilatih untuk mengatur hewan sebelum mereka bisa mengatur manusia. Ya, karena mengembalakan kambing itu perlu seni tersendiri, perlu cara tersendiri. tapi lebih lagi, kambing itu bermacam-macam modelnya. <clears throat> Tidak di atas satu tabiat. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Mereka memiliki tabiat yang berbeda-beda. Demikian juga ada yang cacat, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sehat. Maka orang yang menggembalakan kambing butuh seni tersendiri, butuh keahlian tersendiri untuk bisa menggembalakan kambing-kambing tersebut. Kemudian kalau ada kambing yang sakit harus dirawat. Ini pun butuh akan kelembutan seorang penggembala kambing, butuh kesabaran seorang penggembala kambing. Dan inilah disebut oleh para ulama. Kenapa? Para nabi sebelumnya mereka menggembalakan kambing akan agar terlatih dalam diri mereka agar, agar tumbuh dalam diri mereka rasa kasih sayang dan kelembutan serta terlatih dalam diri mereka bagaimana bisa mengatur eh, kambing-kambing uh, yang berbagai macam modelnya sehingga nanti bisa diterapkan dalam pengaturan manusia yang juga memiliki tobiat yang yang berbeda-beda. Kemudian di antara hikmah yang lain lagi bahwasanya ini menunjukkan tawaduknya para rasul ya. Bagaimana para rasul mereka tawaduk, rendah diri karena mereka dahulu pernah mengembala kambing ya. Namanya masa lalu kenangan itu selalu teringat. Ya, itu selalu teringat. Para nabi tatkala mereka menemukan bertemu dengan orang miskin, mereka tahu mereka juga dulu pernah miskin. Mereka juga dulu pernah, bahkan pernah mengembala kambing. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bekerja dengan mengembala kambing, mengembala menggembala kambingnya orang-orang penduduk kota Mekah dengan mengharapkan beberapa sen dari mereka, mengambil upah dari mereka. Sejak kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah demikian. Tidak kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergantung kepada pamannya Abu Talib yang juga miskin. Maka Nabi SAW berusaha membantu pamannya. Bahkan Nabi SAW bekerja keras dengan sendiri, ya, ya, tidak bertumpu pada orang lain dengan mengembalakan kambing-kambing milik eh, penduduk kota Mekah. Oleh karenanya, seorang yang pernah mengalami masa seperti ini, masa miskin, masa susah, maka dia akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang miskin. Lebih mudah untuk merasakan apa yang dirasakan, kekeluhan hati yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Sebagaimana pernah dialami oleh Nabi SAW. dan tidak akan timbul rasa kesombongan. Ya. Bagaimana Nabi SAW mau sombong sementara dia dahulu juga pernah miskin, pernah mengembalakan kambing. Oleh karena ini, tatkala ada seorang datang menemui Nabi SAW, dia bertemu dengan Nabi dan dia merasa sangat segar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena karismatik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi adalah seorang Nabi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini pun ketakutan terkala bertemu dengan Nabi. Ya. Karena namanya bertemu dengan Nabi, seorang pun akan gemetar. Dia pun gemetar ketakutan. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan hati orang ini? Fakala Rasul Rasulullah SAW pun berkata, Hawin alaika, fa inni lastu bimalik. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qabid. Kata Nabi SAW, santai saja wahai ya akhi, santai saja. Santai saja. Saya bukanlah seorang raja, kata Nabi SAW. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qabid. Saya hanyalah seorang putra seorang anak dari seorang wanita yang makan kabit. Kabit adalah uh, daging yang yang di, diasinkan dan dikeringkan di bawah terik matahari. Itu makanan yang murah, bukan makanan yang mahal. Saya seorang seorang anak dari seorang wanita yang makan makanan sederhana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menangkan hati orang tersebut dengan menjelaskan saya bukanlah orang yang sombong, saya bukanlah seorang raja, seorang biasa seperti seperti anda yang juga pernah hidup hidup susah, bahkan ibu saya juga hidup hidup susah. Demikianlah ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ya uh, eh, mendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, sejak berumur 4 tahun sudah pernah mengembalakan kambing. Kemudian tatkala tinggal bersama pamannya berumur 8 tahun hingga bertahun-tahun beliau tetap mengembalakan kambing agar melatih jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur uh, kaum muslimin nantinya. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu alaikum para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berumur 10 tahun ya atau ada yang mengatakan berumur 12 tahun maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajak oleh pamannya Abu Talib, ya untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Kita tahu bahwa di negeri Syam tatkala itu banyak orang-orang Nasrani yang tinggal di sana. Inilah kisah yang sangat masyhur ya di mana tatkala Nabi SAW berumur 12 tahun dan pergi bersama pamannya Abu Talib, maka Nabi SAW bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahira bernama Bahira. Dan kisah ini pun dijadikan sandaran oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang Ahlul Kitab dan orang-orang Orientalis untuk menuduh bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah hasil cuplikan dari ajaran Bahira pendeta Nasrani. Kita akan bacakan ya atau kita akan sebutkan kisah tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi dalam sunannya tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Talib menuju ke negeri Syam dalam rangka berdagang. Bismillah, eh, azani Allah wa iyyakum. Kisahnya bahwasanya kharaja Abu Talib ila Syam Rasulullah ma'ahu Rasulullah SAW fi asyafin min Quraisy. Abu Talib keluar ke negeri Syam bersama Nabi SAW tatkala itu beserta juga beberapa orang dari Quraisy. Mereka pergi berangkat menuju negeri Syam. Falamma asrafu ala rahib, yakni Bahira, habitu fahallu rihalahum, fakharaja ilaihim rahib, wa kanu qabla dhalik yamurruna bihi, fala yakhruju wa la yaltafitu ilaihim. Tatkala mereka dekat di rumahnya rahib sang pendeta Bahira tersebut, maka mereka pun turun dari unta-unta mereka, kemudian mengingatkan unta-unta mereka, tiba-tiba datanglah si rahib Bahira tadi menemui mereka. Padahal Abu Talib dan teman-temannya orang-orang Quraisy sudah sering melewati tempat ini, sudah sering melewati tempat ini, sudah bolak-balik mereka pergi ke negeri Syam untuk berdagang, melewati rumah Bahira. Namun Bahira tidak pernah keluar menemui mereka. Pendeta Bahira atau Buhaira ini tidak pernah keluar menemui mereka. Namun tatkala Abu Talib membawa Nabi Muhammad SAW pergi ke negeri Syam, tiba-tiba keluar pendeta ini menemui mereka. Faja'ala yatakhallaluhum hatta ja'a fa bi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka sedang uh, berkumpul, maka Bahira ini pendeta ini pun datang, datang kemudian masuk di sela-sela uh, Abu Thalib dan teman-temannya sampai akhirnya dia pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengambil memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Hada Sayyidul Alamin, ba'atha Allahu rahmatan lil alamin." Kata Bahira, ini adalah penghulu atau penguasa al-alamin kaum umat manusia seluruh alam. Ya, eh, dia akan menjadi apa namanya pemimpin alam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Faqala asya asyakhun min Quraisy, "Wa ma 'allamaka?" Ya. Kata teman-temannya Abu Talib, dari mana kau tahu bahwasanya anak kecil ini si Muhammad yang masih berumur 12 tahun ini akan menjadi pemimpin alam semesta? Apa kata Bahira? Innakum hina hina asraftum min al-aqaba lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharasajida. Jadi ya tatkala tatkala kalian datang ke sini ya, dari arah Mekah, seluruh pohon dan seluruh batu sujud kepada orang ini. Wala yasjuduna illa lin-nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin bi khatamin nubuwah asfala min wudrafi katifihi. Kata dia, dan tidak pohon-pohon dan batu-batu tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Dan saya pun tahu dia seorang nabi dari tanda kenabiannya. Saya lihat di bagian belakangnya, yaitu di bawah pundaknya, ya terdapat tanda kenabian. Begitu perkataan Bahira. Dia mengatai bahwasanya Nabi uh, telah datang pada waktu tersebut. Maka summa raja'a fasana'alahum ta'aman. Falamma أتاهم به وكان في رعية الإبل قال أرسلوا إليه maka si Buhairah pun pulang ke rumahnya kemudian dia buat makanan ya untuk mengajak mereka makan kemungkinan ini makan siang atau e, di waktu siang hari ya karena kejadiannya waktu di siang hari jadi Bahira pun mengajak mereka untuk makan siang. Setelah dia buat makanan, dia pun balik bertemu dengan Abu Talib dan orang-orang Quraisy. Kemudian Bahira pun menyuruh orang untuk mengambil Muhammad, membawa apa namanya, e, menyuruh Nabi Muhammad untuk datang makan siang bersama mereka. Faakbala wa qamamatun tudhilluhu. Falamma dana min al-qaum qala undur ilaihi alaihi qamamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ya, maka ternyata ada awan yang menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Bahira, lihatlah si Muhammad datang dan di atasnya ada awan yang menaunginya. Falamma dana al qaumi wajadahum qad sabaquhu ila fai'i dhilli syajarah ya. Tatkala itu Nabi saw satu datang, mereka semua sedang pada duduk di bawah uh, rindangan sebuah pohon, di bawah bayangan sebuah pohon. Seluruh tempat yang ada rindangan pohon, ada bayangan pohon sudah ditempati. Tinggal bagian lain, bagian satunya yang uh, terkena terik matahari. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di bagian saya duduk di bagian tempat yang terkena terik matahari dan tidak ada bayangan pohon. majalah jalasa ma'ala fi usyajarati alaihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bagian lain yang tidak ada bayangan pohon, tiba-tiba bayangan tadi pindah. Bayangan tadi pindah dari tempat mereka duduk menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangan tadi pindah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بصفة قتلوه ya maka uh, apa Bahira ini sambil makan bersama mereka diingatkan kepada orang-orang Quraisy kepada Abu Talib dan teman-temannya, jangan kalian bawa dia ke negeri Romawi. Hati-hati. Karena orang-orang Romawi, kalau mengetahui ada Muhammad, mereka akan bunuh uh, si Muhammad ini karena mereka akan membunuh nabi terakhir. Demikianlah ringkasan dari uh, hadis atau kisah yang terjadi pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan seorang pendeta yang bernama Bahira. Saya katakan tadi bahwasanya inilah kisah yang dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani saat ini untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran merupakan cuplikan ya, dari ajaran yang dibawa oleh Bahira. Dan ini adalah syubhat ya, syubhat lama. Sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuduhan orang-orang kafir bahwasanya Al-Quran itu bukanlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi Al-Quran itu adalah suatu ajaran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajarinya dari orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 103, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar." Dan sungguhnya kata Allah, kami mengetahui bahwasanya mereka berkata orang-orang kafir berkata, "Inna ma yu'allimuhu bashar." Bahwasanya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang kepada Muhammad. Jadi Al-Qur'an itu bukan wahyu dari Allah tapi ajaran seorang kepada Muhammad. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW dituduh mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari seorang e, Nasrani, seorang budak Nasrani, Gulamun Rumi, Hajjadi, Yudda'a, Jubra. Ya ya ada seorang uh, anak muda uh, dari uh, Romawi yang dia kerjanya adalah pandai besi yang namanya Jubro. Dikatakan Nabi belajar uh, Al-Qur'an dari dia. Jadi bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah perkataan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin." Padahal bahwasanya mereka tuduhkan orang yang mengajar Nabi tadi bukan orang Arab, orang aja orang Romawi. Bagaimana kalian menuduh bahwasanya orang Romawi telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi, sementara Al-Quran adalah bahasa Arab yang sangat fasih? Tentunya kedustaan. Bagaimana apa hubungan antara Al-Quran dengan dengan bahasa Romawi? Maka Allah bantahkan, Allah bantah syubhat ini dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wahada lisanun Arabiyun mubin." Adapun Al-Quran adalah bahasa Arab yang sangat jelas dan terang. Bagaimana Anda bisa? Bagaimana kalian orang-orang kafir bisa menuduh bahwasanya Al-Quran merupakan ajaran yang diwarisi oleh Nabi SAW dari seorang ajami. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan syubhat yang serupa dengan ini. Dalam surat Al-Furqan <clears throat> ayat 4 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa 'anahu 'alaihi qaumun akharun, wa qad dhulman wa وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا dan orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain mereka menuduh bahwasanya Al-Quran itu dibuat oleh Nabi dan dibuat dibantu oleh beberapa orang menulis Al-Quran apa kata Allah Subhanahu wa taala faqada jauh zulman wa zura maka semuanya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dosa yang sangat besar mereka berkata lagi, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata bahwa si Al-Qur'an itu dongengan-dongengan yang terdahulu. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis dari orang lain. Ya. Fa hiya tumla bukratan wa asila. Dan mereka mengatakan bahwa si Al-Qur'an adalah dongengan-dongengan yang dibacakan kepada Nabi setiap pagi dan setiap petang. Ini tuduhan sebagaimana tuduhan yang disampaikan oleh orang sekarang. Sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa si Al-Quran hanyalah dongeng yang ada yang ngajari Nabi. Jadi bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani yaitu kisah Buhaira ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan Bahira atau Buhaira di negeri Syam tatkala beliau berumur 12 tahun dan ini sering diungkap-ungkap diungkapkan oleh orang-orang diungkit-ungkit oleh orang-orang Nasrani bahkan sampai uh, ada seorang pendeta yang bernama Zakaria Hetros, ya seorang pendeta dari yang ber, uh, orang Arab namun dia adalah seorang pendeta dia mengatakan ya sampai sekarang ini dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan tapi cuplikan yang diambil Muhammad dari Bahira. Bahkan dia mengatakan saya punya maksud ya. Saya punya maksud manuskrip tulisan Bahira kepada Muhammad. Jadi Bahira ini tiap tiap saat ngirim uh, file kepada Nabi, yang ngirim surat kepada Nabi berisi tentang ajaran-ajaran supaya Nabi SAW tulis dalam Al-Quran. Bahkan dia mengatakan saya punya manuskrip yang saya temukan dari Bahira. Ya tulisan e, eh, makhtutat bahwasanya Bahir mengajarkan kepada Nabi SAW tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan dengan Al-Quran. Itu kata dia. Maka dia pun mentahki manuskrip tersebut. Dia pun menulis menyalin lagi manuskrip tadi dengan bahasa komputer dan dia masukkan dalam mauke dia dalam website dia sambil berkata semuanya eh, manuskrip tersebut tidak ada titik komanya. Ya, jadi saya salin dalam bentuk titik koma dan kalau ada kesalahan saya per, perbaiki. Kata dia demikian. Akhirnya orang-orang tatkala melihat si Zakaria Batrus ini mengaku punya mahkutat, maka mereka menuntut dia untuk tunjukkan mana mahkutatnya. Mana mahkutatnya. Akhirnya dia tampilkan mahkutatnya tadi, manuskripnya tadi dia tampilkan, catatan lama kuno tadi, dia tampilkan di website dia. Ternyata setelah diperhatikan, mahkutat tadi ditulis dengan oh, apa pena jaf, yaitu pena pena zaman sekarang, bukan zaman zaman dahulu. Dan khotnya tulisannya seperti khot zaman sekarang menunjukkan kedustaan kedustaan dia ternyata juga ada nahwunya yang keliru ya kata dia khobaru abuhum padahal dalam bahasa Arab tidak sih khobaru abihi ya e, Ismail jadi ada salah nahwunya kemudian tulisnya pakai pakai pena ya ini sampai jadi bahan tertawaan oleh kaum muslimin bahkan tatkala dia diinterview si si pendeta ini sempat dia ngomong e, banyak banyak uh, eh, mauke, banyak website yang berusaha mempelajari manuskrip ini. Sama saja yang pelajarinya adalah orang yang menulisnya atau yang lainnya. Sampai dia kelepasan ngomong, <laughs> dia mengatakan bahwasanya uh, manuskrip ini sedang dipelajari oleh orang banyak dalam di internet, bahkan di website-website termasuk mempelajari orang yang menulisnya. <laughs> Padahal dia sendiri yang nulis mungkin. Jadi sampai kelepasan ngomongnya menunjukkan tulisan tulisan dia. Akhirnya tidak lama kemudian setelah dibantah oleh kaum muslimin, dia pun menarik manuskrip tadi dihilangkan dari website dia. Ikhwan syubhat ini terus didengung dengungkan oleh orang-orang Nasrani untuk menimbulkan keraguan bagi kaum muslimin bahwasanya Al-Qur'an itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menimbulkan keraguan bagi kaum muslimin. Mereka ingin menetapkan si Al-Qur'an itu bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan tapi merupakan cuplikan yang diambil dari ajarannya Bahira yang Bahira senantiasa eh, mengajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membahas masalah ini, kita akan bantah syubhat orang Nasrani dari beberapa sisinya. Yang pertama, ikhwan Allah iyakum, ketahuilah bahwasanya kisah ini yang hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi demikian juga diriwayatkan oleh uh, eh, para ahli hadis yang lain akan tapi sanad yang paling baik adalah sanad yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam dalam sunannya tersebut kisah ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya dan ada dua pendapat uh, para ulama tentang masalah ini Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya kisah pertemuan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bahira adalah kisah yang dusta, kisah yang dusta. Dan ini merupakan pendapat Az-Zahabi rahimahullah dan juga uh, dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad dan juga Ibnu Sayyid Nas. Yang paling kuat dalam bantah masih ada Imam Zahabi rahimahullah. Ya, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i ya, mengatakan bahwasanya kisah inilah kisah yang dusta. Kisah, uh, kisah maudhu. Ya. Karena banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu, menunjukkan bahwasanya kisah ini adalah kisah yang dusta. Saya sebutkan perkataan Imam Zahabi Ya, dalam uh, eh, kitabnya Tarikh Islam, Tarikh Zahabi, kata Al-Imam Zahabi rahimahullah, "Wahada hadithun munkarun jiddan." Ya. Ini adalah hadis yang mungkar. Sangat mungkar. Karena di akhir dari hadis itu disebutkan, ternyata bersabar, sedang bersabar bersama Nabi Abu Bakar dan juga Bilal. Dalam kisah tadi, saya tidak bacakan sampai akhirnya karena agak panjang. Namun di akhir kisah bahwasanya di situ ternyata yang sedang bersafar bersama Abu Thalib dan orang-orang Quraisy saat kala itu selain Nabi Muhammad ada juga Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga ada Bilal radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya apa kata uh, Az-Zahabi? Karena Ibnu Asma sinin, fa innahu asdara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di sana Yunis. Abu Bakar ngapain ikut Nabi tatkala itu? Apalagi Abu Bakar tatkala itu umurnya lebih muda dua setengah tahun dari Nabi. Kalau Nabi umurnya belas tahun kala itu, Abu Bakar umurnya sekitar sepuluh tahun. Kemudian aina kana Bilal fi hadzal waqt? Kemudian Bilal ngapain ada kala itu kata Imam Zahabi? Bilal belum dilahirkan kala itu. Kok bisa ikut eh, bersama Abu Talib dan bersama Nabi bersama orang-orang kafir Quraisy untuk berdagang ke negeri Syam? Ya, ini menunjukkan bahwasanya eh, hadis ini hadis yang yang yang, palsu kata eh, yang mungkar kata kata Al-Imam Zahabi. Di antara yang menunjukkan bagaimana kisah ini adalah kisah yang mungkar, yang tidak benar. Bagaimana bayangan bisa condong kepada Nabi. Tadi telah kita sebutkan, karena Nabi SAW datang menemui Abu Talib dan teman-temannya, ternyata mereka sudah duduk di bawah naungan e, bayangan sebuah pohon. Sehingga Nabi SAW duduk di bagian pohon yang tidak ada bayangannya. Ternyata bayangan tersebut akhirnya condong menuju Nabi SAW. Kata dia bagaimana bisa dibayangkan hal ini. Kemudian kata dia, kata Al-Imam Zahabi, kemudian kita juga tidak pernah melihat, melihat dalam riwayat satupun bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zakar Abu Talib, biqaulir rahim. Nabi SAW tidak pernah tatkala mendakwahi pamannya Abu Talib, Nabi mengingatkan Abu Talib, wahai pamanku, bukankah anda pernah bertemu dengan pendeta Bahira yang menjelaskan saya akan menjadi seorang Nabi? Sama sekali Nabi tidak pernah mengingatkan pamannya Abu Talib. Demikian juga orang-orang Quraisy yang tatkala bersabar bersama Abu Talib pun tatkala pulang tidak pernah mengabarkan cerita ini kepada masyarakat. Seharusnya kalau mereka mendengar kisah ini dari dari uh, uh, dari Bahira, maka akan menjadi gempar tatkala itu di di kota Mekah. Namun mereka tidak tidak cerita sama sekali tatkala itu. Demikianlah eh, beberapa dalil yang disebutkan oleh uh, Al Imam Ad-Dhahabi yang beliau lebih condong kepada pendapat bahwasanya kisah ini adalah kisah yang mungkar jiddan, kisah yang taif, kisah yang maudhu, hadis palsu. Ini pendapat yang pertama. Jadi Imam Zahabi berpendapat Nabi tidak pernah bertemu dengan orang yang namanya Bahira. Ya. Karena ya, kisah tersebut kisah yang dusta. Adapun pendapat kedua dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwasanya hadis ini kisah ini adalah kisah yang yang benar. Ya. Islamnya hadis yang benar. Dan inilah pendapat dari uh, jumhur ahlul hadis, kebanyakan ahlul hadis yang mensahihkan hadis ini. Di antaranya Imam Al Hakim, dia berkata ala syaqqi syaifain. Hadis ini adalah hadis yang sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Imam At-Tirmidzi. Tatkala eh, meriwayatkan hadis ini dia mengatakan hasanun gharib. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Demikian juga disahihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan disahihkan juga oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Nah, di antara eh, lima dari mutaakhirin yaitu seperti Syekh Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Demikian juga Al-Arnaud mensahihkan hadis ini. Ya. Demikian juga uh, eh, Dr. Akram Al-Umari mensahihkan hadis ini. Sehingga uh, banyak ulama atau kebanyakan, kebanyakan ulama mereka mensahihkan uh, hadis ini. Adapun kritikan yang disampaikan oleh Zahabi sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Akram Dia Umari, Umari, beliau mengatakan bahwasanya kritikan tersebut bisa bisa dibantah ya. Bisa dibantah. Adapun penyebutan tentang adanya Abu Bakar dan Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah di sana ada tasfif, ada e, perubahan ya. Karena dalam riwayat yang lain tidak disebutkan adanya Bilal dan adanya tidak disebutkan adanya Bilal dan Abu Bakar. Sehingga tambahan yang terdapat dalam hadis Tirmizi ini tambahannya tambahan yang baik. Karena dalam riwayat yang lain tidak disebutkan adanya Abu Bakar dan Bilal. Dan para al hadis telah menjelaskan bisa jadi sebuah hadis ya sebagian lafalnya sahih dan sebagian lafalnya dhaif. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah ini. Bahwasanya kisah tersebut sahih kecuali lafal yang berkaitan dengan adanya Abu Bakar dan e, Bilal tatkala itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang baik, maka selesai perkaranya. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani untuk menunjukkan bahwasanya Nabi pernah bertemu dengan uh, eh, Bahira, pendeta Bahira. Kalaupun hadis ini sahih, ya, ternyata ya, syubhat ini pun dibantah oleh sebagian orang-orang Nasrani. Sebagian orang-orang orientalis mengakui bahwasanya Perkataan orang-orang Nasrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Quran dari Bahira adalah perkara yang perkataan yang takaluf, dibuat-buat, yang tidak masuk akal. Setelah dia bandingkan orang Orientalis ini, yang orang Nasrani juga, setelah dia bandingkan isi Al-Quran dengan isi Injil dan Taurat, sangatlah berbeda. Terutama dalam masalah ketuhanan. Bagaimana Nabi Shallallahu Wasallam bisa mengambil tauhid dari dari kesyirikan? Ya. Oleh karenanya, eh, orang-orang Nasrani sendiri membantah pendapat ini ya, mengatakan bahwasanya Nabi mengambil dari Bahira. Kemudian bantahan berikutnya kalau kita menganggap hadis ini sahih, kita tahu bahwasanya Bahira bukan orang Arab, dia orang Ajam, tidak bisa bahasa Arab. Oleh karena tatkala bertemu dengan Nabi pakai penerjemah. Pakai penerjemah bagaimana bisa ngajari Nabi saw alaihi wasallam sementara tak pakai penerjemah, ya. Pakai penerjemah. Kemudian ingatlah waktu itu tatkala itu umur Nabi masih 12 tahun atau lebih muda daripada itu. Umur Nabi 12 tahun masih kecil kan kala itu. Bagaimana diajari ya di apa di imla di, disampaikan oleh uh, eh, Bahirah tentang Al-Qur'an kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingat pula bahwa Nabi hanya bertemu dengan Bahirah cuma sebentar, cuma sekali kala itu. Karena tidak disebut dalam riwayat yang lain Nabi safar lagi ke negeri Syam untuk bertemu dengan Bahirah. Ya. Jadi cuma ketemu sekali dengan Bahira. Itu pun hanya sebentar waktunya, hanya sekedar makan siang. Hanya sekedar makan makan siang bertemu dengan dengan Bahira. Adapun orang-orang yang mengatakan setelah itu Bahira terus berhubungan dengan Nabi, kemudian mengajarkan kepada Nabi Al-Qur'an sampai Nabi SAW alaihi wasallam berumur 40 tahun kemudian mengaku sebagai nabi telah turun ayat Al-Qur'an kepada dia, adalah kebohongan. Ya, Bahira apakah tatkala itu masih masih hidup setelah Nabi berumur 40 tahun. Padahal dia tatkala bertemu Nabi dia sudah tua. Kemudian Nabi tatkala mencapai 40 tahun apakah masih terus mengirim surat kepada Nabi saw? alaihi wasallam? Padahal Nabi SAW tiba-tiba turun ayat Al-Quran dalam kejadian tertentu ayat Al-Quran ada asbabun nuzul. Tiba-tiba Nabi SAW gemetar turun ayat Al-Quran. Kapan ibu Hairo ini bisa ngirim file kepada Nabi SAW? Sampai-sampai ada sebagian kaum muslimin yang mengejek pendeta tadi Zakaria Batros. Ya, kata dia, bagaimana Zuhair ini mau ngirim uh, kabar ke ke negeri Arab, ngirim file ke negeri Arab, sementara dia di Syam, Nabi Muhammad SAW di Mekah. Padahal tatkala itu koneksi internet masih lemah sekali, terutama di daerah Arab, terutama daerah Mekah. Koneksi internet sangat sangat lemah. Bagaimana dia bisa ngirim file? Kenapa? Karena kedosaan yang dilakukan oleh Zakaria terus ini. Tentunya tidak dibayangkan bagaimana uh, eh, Bahiro mengirim file terus kepada Nabi. Kemudian perkara yang paling penting yang harus kita perhatikan para pendengar dari roh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahiro, pendeta ini tahu Muhammad akan menjadi nabi. Dan dia berkata kepada Abu Talib, saya mengetahui dia adalah nabi karena saya melihat tanda kenabian di, di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tahu Muhammad akan menjadi nabi, apa artinya nabi? Itu rojul nabi. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tahu Nabi akan Muhammad akan diangkat jadi Nabi, kok berani sekali ngajarin Nabi? Kok berani sekali ngajarin? Ngajarin Nabi tidak perlu diajarin. Allah yang akan memberi wahyu. Mana ngajarin Nabi, bantu Nabi untuk berdusta, ngaku-ngaku sebagai Nabi. Ini menjadi ini tidak ada sekarang gitu. Kalau kita jadi kelihatan tersebut apa kira-kira? Kalau tahu Muhammad akan menjadi Nabi sudah kita beriman, tidak perlu ngajarin dia. Karena Allah akan mengajarin mengajar Nabi SAW. Alaihi Oleh karena tatkala Warokoh ibnu Naufal bertemu dengan Nabi SAW, Alaihi tatkala Khadijah eh, memberitahu kepada Warokoh bahwasanya telah turun malaikat Jibril, maka dia mengatakan, "Hada namus ala nazala ala Musa." Ini adalah malaikat Jibril yang telah datang kepada kepada Nabi Nabi Musa dan dia mengatakan kalau Nabi SAW dia masih hidup, walaupun pun kalau saya masih kuat, masih muda, maka saya akan menolong Nabi SAW Id akhrajahu qaumuhu tatkala diusir oleh kaumnya. Maka dia mengatakan asmurujiyah, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, iya, mereka akan mengusir engkau. Waraqah mengatakan, kalau saya masih hidup, saya akan tolong kamu. Nasran mu'azzaro, saya akan tolong kamu dengan sekuat-kuatnya. Namun, tatkala Nabi menjadi Nabi, eh, beberapa tahun kemudian Waraqah sudah meninggal dunia. Waraqah tahu Muhammad akan menjadi Nabi. Maka Waraqah tidak, sama sekali tidak mengajari Nabi, karena Nabi akan diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini saya katakan merupakan poin yang sangat penting. Bagaimana Bahiro kalau tahu Muhammad akan menjadi Nabi, berani-beraninya dia ngajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan ya Perkara yang penting penting lagi. Kalau kita sudah Bahiro menjadi Nabi, bagaimana dia bisa ngajari Al-Quran? Pertama dia orang ajam. Yang kedua Al-Quran itu turun berdasarkan kejadian yang ada. Al-Quran itu setiap ayat ada sebab nuzulnya. Bukan turun jumlahkan wahidah, bukan turun sekali turun jadi Al-Quran gitu. Enggak ada kisah perang Badar, kemudian turun ayat tentang perang Badar, ada kisah perang Hunain, turun ada perang Hunain, tentang Rasulullah SAW dihijrah, ada kisah turun ayat-ayat Al-Quran, kejadian ini ada ayat Al-Quran, kejadian itu ada ayat Al-Quran. Bagaimana ngajarnya Hiro? Padahal Al-Quran itu terikat dengan asbabun nuzul. Ini menunjukkan bantahan yang telak kepada mereka yang mengatakan Pak Hiro nulis kemudian ngirim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalaulah kita ngalah sama orang Nasrani. Kita ngalah. Kita katakan bahwasanya Eh, Bahiro memang ngajarin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memang itu ajaran dari Bahiro, murni ajaran dari Bahiro. Kalau memang perkara perkaranya demikian, Al-Quran memang diajarkan Bahiro, pendeta Bahiro kepada Nabi Wasallam. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Bahiro? Wahai kaum Nasrani, kenapa kalian tidak beriman kepada si Muhammad? Yang ternyata ajaran dia dari ajaran Bahiro, pendeta Bahiro. Kalau memang itu ajaran dari Bahiro, kenapa kalian tidak beriman dengan ajaran Bahiro, yaitu yang disampaikan kepada Nabi Wasallam. Oleh karena ikhwani fillah ini merupakan syubhat kuno yang telah disampaikan sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Nabi saw alaihi wasallam, kemudian diteruskan oleh orang-orang sekarang ya. Orang-orang orientalis, para pendeta berusaha untuk mengangkat masalah ini, menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an bukanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan tapi eh, Nabi saw hanya menulis dengan kedua tangannya. Ini merupakan eh, kedustaan yang sangat besar karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Demikian ikhwanifillah saniyallahu ayakum eh, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan pendeta Bahir negeri Syam dan insya Allah kita akan lanjutkan pada eh, pekan depan. Allah Taala alam bisawab. Eh, demikian ikhwatul Islam ya Allah yakum pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala materi yang disampaikan oleh Al Ustaz Firanda Dirja Hafizul Taala mengenai sirah nabawiyah dan uh, insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan kami beri kesempatan kepada para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Al Ustaz Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan kami mohon maaf uh, seperti yang uh, telah tadi disebutkan bahwa untuk lain pesan singkat tidak dapat diakses namun sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki kembali dan Anda bisa melayangkan pertanyaan di lain pesan singkat di 0819896543 dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat yang pertemuan yang lalu ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terangkat namun ini uh, penting untuk diangkat. Yang pertama Ustaz. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim dan ibu bapaknya pun meninggal dalam keadaan kafir dan beliau hidup dalam keadaan miskin. Apa hikmah dibalik semua itu? Silakan. Eh, para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, tentunya uh, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Bahwasanya telah datang kepada kalian kata Allah seorang rasul dari jenis kalian dari orang Arab, dari manusia, dari kalangan manusia Azizun alaihi ma'anibtum Yang Nabi SAW di antara sifatnya apa? Azizun alaihi ma'anibtum Berat bagi dia apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Jadi terkala kaum muslimin merasa berat tentang suatu ada bencana atau ada musibah, ada sesuatu yang berat, maka itu pun dialami, dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum dan dia sangat semangat agar memberikan hidayah kepada kaum mukminin segala segala kebaikan ingin disampaikan Nabi kepada umatnya. Oleh karena tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi sampaikan kepada umatnya dan tidak ada satu bahaya pun kecuali Nabi ingatkan umatnya akan bahaya tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi SAW kepada kaum mukminin rauf ya, rahim sangat sayang dan sangat lembut, sangat pengasih kepada kepada uh, eh, umat umatnya. Dan ini adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala alam di antara hikmahnya untuk menjadikan Nabi sebagai sosok yang demikian maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi seorang yang miskin hidupnya susah anak yatim sehingga eh, nilai-nilai uh, kemiskinan dirasakan oleh Nabi SAW. Nilai sebagai anak yatim juga dirasakan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW tatkala melihat orang yang sulit, langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, merasa sayang kepada dia dan merasa kasihan kepada dia, karena itu pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti saya telah jelaskan tadi, sejak kecil umur 4 tahun sudah membalas kambing. maka umur 8 tahun sudah membalakan kambing cari duit kata cari Nabi Nabi SAW cari duit dari penduduk, oh kamu kan gembala, gembalakan kambing-kambingnya. Ya. Ini menunjukkan e, persiapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadikannya seorang sosok yang apa namanya e, mudah untuk perhatian terhadap orang lain, perhatian terhadap fakir miskin, perhatian terhadap uh, umatnya dan sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau sejak kecil Allah Nabi Shallallahu sudah dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ujian ya dengan yatim piatu, kemudian dengan miskinnya, ini akan menempa jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia menjadi seorang yang tegar dalam menghadapi ujian-ujian yang akan datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya. Karena kita tahu pada pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan ujian yang dihadapi oleh kita. Ujian yang dihadapi oleh Nabi sangatlah luar biasa, sangat berat yang kita sulit untuk menghadapi ujian seperti tersebut. Saya sebutkan di antara sejak kecil Nabi sudah diuji, anak piatu, kemudian uh, jadi miskin, gembala kambing sejak kecil, kemudian nanti setelah jadi nabi dituduh dengan tuduhan yang sangat luar biasa, segala tuduhan yang paling buruk tatkala itu ditempelkan kepada Nabi dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai sobi, orang yang telah keluar dari uh, ajaran nenek moyangnya, yaitu keluar dari adat kaumnya. Belum lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, dilempar dengan batu hingga berdarah, kemudian tatkala sholat diinjak lehernya, kemudian juga pernah tatkala sholat diletakkan kotoran onta di atas pundaknya. Ya. Bayangkan ujian yang hadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Belum lagi diusir oleh kaumnya. Belum lagi pamannya Abu Lahab tatkala Nabi berdakwah, pamannya ikut dari belakang. Dia mengatakan, wahai kaumku jangan ikuti anak muda ini. Bayangkan pamannya sendiri yang uh, menentang ajarannya. Ya. Belum lagi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, tatkala dia lagi butuh-butuh bantuan Khadijah istrinya yang bisa menenangkan hatinya, istrinya meninggal dunia. Kemudian belum lagi anak-anaknya dari Khadijah dia memiliki enam orang anak. Ya. Seluruhnya meninggal dunia kecuali Fatimah. Meninggal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun anak yang lain semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Ya. Ruqayyah, Abdullah, Qasim, Tahir, semuanya meninggal. Ya. meninggal. Bagaimana perasaan seorang tatkala anaknya meninggal dunia? Nabi SAW anaknya semuanya meninggal. Kecuali Fatimah, setelah bapaknya Nabi SAW 6 bulan, baru kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala uh, meninggal uh, dunia. Belum lagi tatkala uh, anaknya setelah menunggu lama ingin punya anak tak tahu Rasulullah SAW menikah dengan Maria Al-Qibtiyah ya seorang uh, budak wanita kemudian melahirkan anak Ibrahim baru umur setahun setengah atau dua tahun meninggal dunia lagi lihat bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi. terlalu banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi. Kemudian istrinya, istrinya Aisyah dituduh berdusta, dituduh berzina, dituduh berzina. Antum bayangkan antum seorang ustaz, istrinya dituduh berzina. Nabi SAW sampai bingung selama satu bulan. Allah tidak turunkan ayat. Selama satu bulan istrinya dituduh berzina. Bayangkan kita kalau jadi ustaz, jangan ya, jadi ustaz. Kemudian orang-orang, itu ustaz istrinya berzina kok tidak dicerai? Dibiarin aja. Itu ujian yang terlalu banyak dihadapi oleh Nabi baik secara fisik maupun secara moral maupun secara mental diuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah sejak kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim piatu kemudian uh, miskin maka ini akan menempa jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi orang yang tegar dan sabar serta lemah lembut kepada kaum muslimin. Allah taala alam bisawab. Dan selanjutnya masih dari pesan singkat dari Abu Zulfa di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq. Ustadz, apakah pendeta Bahiroh dan Warokoh bin Naufal yang telah dijelaskan beberapa waktu yang lalu itu uh, memeluk agama yang hanif sebelum uh, Nabi apa diutus menjadi rasul dan bagaimana keadaan mereka ketika meninggal karena anda pernah mendengar uh, satu hadis bahwa warokoh disediakan rumah di surga apa itu sahih uh, Allah taala alam besar yang jelas warokoh uh, eh, anda juga menyebut hadis seperti itu mana belum cek lagi ya tentang hadis tersebut disebutkan bahwasanya warokoh masuk ke dalam surga uh, di al-jannah eh, surga Allah Subhanahu wa taala. yang Jelas waraka bin Naufal termasuk orang-orang khunafa yang mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan kepada Nabi, kalau e, kalau kamu diutus oleh Nabi dan diusir oleh kaummu, dia, dia tahu bahwasanya kaum Nabi Alaihi Wasallam yang di atas kesyirikan pasti akan mengusir Nabi Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan waraka tidak setuju dengan apa yang sedang dianut eh, oleh orang-orang musyrikin tatkala itu yang sedang dianut oleh kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia tahu kaum Nabi akan mengusir Muhammad Shallallahu Alaihi eh, Wasallam. Oleh karenanya Waraka ibn Naufal Uh, eh, meninggal dalam keadaan hadis dan uh, eh, seingat saya hadis tersebut hadis yang sahih namun insya Allah saya akan cek lagi Allah taala alam bisawab. Adapun kabar dari Bahira saya tidak tahu kabarnya tidak disebut di dalam hadis yang lain, hanya disebut di dalam hadis ini tentang kisah pertemuan Bahira dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi eh, apakah setelah itu dia beriman kepada Nabi? Apakah tatkala Nabi diangkat menjadi Nabi dia masih hidup? Itu masih tanda tanya yang besar. Karena Bahira sudah dalam keadaan sangat tua. Sementara tatkala bertemu dengan Nabi, Nabi umurnya masih 12 tahun. Antara 12 sampai 40 masih jauh, masih 28 tahun lagi. Bisa jadi Nabi telah diangkat menjadi seorang nabi, tatkala berumur 40 tahun, Bahira sudah meninggal dunia. Bagaimana apakah dia dalam keadaan hanif, meninggal dalam keadaan hanif atau dalam keadaan musyrik Allah taala alam bisa Akan tapi kisah pertemuannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dia di atas tauhid. Dia berada di atas tauhid ya. Allah taala alam uh, eh, bisa Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang Yahudi juga mengetahui bahwasanya Nabi akan di uh, akan diutus. Namun tatkala Nabi SAW telah diutus sebagai Nabi, justru orang-orang Yahudi yang mengetahui benar akan kenabian Nabi malah kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Ya, namun itu karena karena taksub banyak Israel. Berbeda dengan Bahira. Bahira bukan orang Yahudi, Ya sehingga uh, tatkala seperti Waraka juga tatkala mereka penganut agama Nasrani lebih mudah untuk menerima Islam daripada orang-orang Yahudi karena mereka menolak Islam karena ada sikap fanatik terhadap suku mereka. Allah taala bisawab. Ya, silakan kepada para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 dan sambil menunggu kita angkat kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi dikatakan bahwa para nabi rata-rata sebelum diangkat menjadi rasul mereka memiliki pekerjaan menggembalakan kambing. Da, apakah hikmah dari hal tersebut? Nah, telah saya jelaskan dalam ya, pengajian bahwa sih hikmah di antara menggembala kambing itu untuk menanamkan kelembutan kepada para nabi ya karena Eh, mengurus kambing itu butuh kesabaran. Apalagi kambing-kambing itu ber, berbagai macam modelnya ya. Ada yang kuat, ada yang sakit, ada yang pincang ya. Sementara Nabi dituntut untuk bisa menjaga kambing-kambing tersebut. Tentu ini butuh perawatan khusus tersendiri, butuh keahlian tersendiri, mengatur berbagai model kambing yang tabiatnya berbeda-beda, eh, sifatnya berbeda-beda. Dan ini merupakan sarana bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengatur umat karena umat juga berbeda-beda modelnya ada yang kenceng ada yang lembut ada yang suka marah temperamental ada yang sabar ya ada yang sakit ada yang sehat maka itu dibutuhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa uh, melatih dirinya dengan e, merawat kambing-kambing. Kemudian yang kedua untuk menanamkan rasa tawaduk kepada para nabi, yaitu rasa rendah diri bahwasanya mereka dahulu pernah mengembalakan kambing, pernah melaksanakan suatu pekerjaan yang mungkin dinilai hina oleh orang-orang sekarang. Namun tidak, itu bukanlah pekerjaan yang hina, justru pekerjaan tersebut mewariskan kepada jiwa mereka rasa lemah lembut, kasih sayang dan tawaduk. Allah taala alam Baik, eh, selanjutnya kami angkat pertanyaan di line telepon di 0218236543 sudah ada Bapak Herman yang berada di Cilanusa Indah. Silakan Bapak Herman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, uh, eh, saya, saya mempunyai pertanyaan yang membuat saya agak sedikit ragu Ustadz. Uh, eh, saya pernah membaca bahwa sebagian ulama menganggap bahwa kedua orang tua Nabi adalah musyrik. Tetapi ada juga ulama seperti Imam Asyuti yang menganggap bahwa mereka adalah termasuk ahlul fatrah, uh, berarti bukan musyrik. Tolong Ustaz tolong jelaskan agar keraguan-keraguan terhadap diri saya itu bisa hilang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, uh, pembahasan ini sudah kita panjang bahas panjang lebar ya. Insya Allah Bapak bisa mendengarkan kembali ya. Uh, Insya Allah nanti ada rekamannya, saya akan sampaikan di website uh, tertentu tentang rekaman uh, Sirah Nabawiyah pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di salah satu pertemuan saya sudah bahas panjang lebar tentang masalah ini. Bahwasanya ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan musyrik, ya sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang Inna abi wa abla kafinar. Sungguhnya ayahku dan uh, ayahmu di neraka ya karena ayahnya Nabi SAW Abdullah meninggal dalam beragama uh, kesyirikan dan ini merupakan pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam uh, Minhaj Syarah Sahih Muslim dan uh, kemudian juga ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal juga dalam keadaan uh, kafir oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan istadan tuli Rabbi ya, bahwasanya saya minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ampunan bagi ibuku namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan dan aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku, maka Allah pun mengizinkan. Itulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga Uh, tidak dan kaum mukminin untuk meminta ampunkan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat mereka. Setelah jelas bahwasanya mereka adalah penduduk penduduk uh, api eh, neraka. Ini pendapat yang lebih kuat karena sesuai dengan hadis sahih yang terdapat dalam sahih Muslim bahwasanya ayah Nabi SAW berada di atas dalam neraka. Adapun Al-Imam Suyuti ya, apa berpendapat bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi uh, dalam keadaan muslim, dia berdalil dengan sebuah hadis yang maudhu' sebagai yang dijelaskan oleh para ulama seperti uh, Ibnu Jauzi rahimahullah bahwasanya Nabi SAW menghidupkan kembali ayah dan ibunya menghidupkan kembali ayah dan ibunya, kemudian disuruh masuk Islam. Ayah dan ibunya kemudian meninggal lagi. Ini adalah hadis palsu ya. Kalau memang Nabi SAW menghidupkan ayah dan ibunya suruh masuk Islam, maka ini adalah mujizat yang sangat luar biasa yang akan dibicarakan oleh orang-orang, akan disampaikan oleh Nabi kepada kafir Quraisy. Dia bisa menghidupkan ayah dan ibunya dan menyuruh mereka untuk masuk uh, masuk Islam. maka tapi ini ada hadis palsu sebagaimana dijelaskan oleh uh, para para ulama. Ikhwan fillah azani Allah yakum. Uh, eh, tidaklah kita berpendapat demikian kecuali karena lafal hadis ya. Allah kita lebih cinta kepada Nabi daripada yang lain. Kita berusaha untuk beradab bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi sendiri yang berkata, Inna Abi wa abaka binar. Kata Nabi saya, bapak saya dan bapakmu. Tatkala ada seorang uh, yang sedih mengabarkan bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Abi wa abaka binar. Bapakku dan bapak engkau, wahai sang pemuda, meninggal eh, berada dalam api api neraka. Nabi sendiri yang berkata demikian. Lantas kalau kita mentakwil hadis ini, oh maksudnya demikian, oh maksudnya demikian, oh Nabi SAW menghidupkan lagi ayahnya, maka Nah, saya justru merasa itu kurang adab kepada Nabi saw yang telah mengatakan bahwasanya bapaknya di, di neraka. Ini suatu, bukan suatu yang aneh. Uh, Nabi Ibrahim Alaihissalam juga ayahnya uh, dalam keadaan uh, kafir. Kemudian para nabi seperti Nabi Lut, Nabi Nuh, istrinya dalam keadaan Eh, kafir. Adapun perkataan bahwasanya uh, ayah Nabi dan ibu Nabi dalam masa fatrah dan tidak sampai kepada mereka ajaran Ismail, maka ini tidak benar ya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i. Karena masih ada ajaran ajaran Nabi Ismail yang masih murni, masih ada tauhid. Di antaranya Nabi SAW, Nabi tidak pernah menyembah berhala. Demikian Abu Bakar radhiyallahu tidak pernah juga menyembah berhala. Demikian ada Warqa bin Naufal dan ada namanya Zaid bin Amr bin Naufal para orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan e, tidak melakukan kesyirikan. Mereka masih berpegang dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, agama Nabi Ibrahim masih ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun syariatnya sudah hilang, akan tapi tauhidnya masih ada sampai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengatakan bahwasanya uh, ayah Nabi dan ibu Nabi ahli fatrah dan tidak akan diadab, maka itu tidak benar karena sudah ada nas dalam hadis bahwasanya ayahnya di neraka dan ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Allah taala alam bisawab dan saya anjurkan kepada Bapak untuk mendengarkan kembali uh, pengajian yang berkaitan tentang masalah ini. Demikian untuk Bapak Herman dan uh, jawaban tadi merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang senada yang masuk melalui pesan singkat dan selanjutnya masih kami terima untuk pertanyaan di 0218236543 sudah ada Umu Khairiyah yang berada di hutan kayu silakan Umu Khairiyah. Assalamualaikum Ustaz. Uh, uh, Saya pernah di eh, anak pernah ditawarin oleh seseorang itu berupa tulisan kaligrafi yang disusun dengan indahnya gitu ya Ustaz. Uh, dia bilang bahwa ini loh uh, apa tanda-tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah. Apakah itu benar atau merupakan sebuah suatu subhat aja Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, itu itu hanyalah orang uh, mungkin jualan aja jualan kaligrafi ya. Jadi ibu perlu ibu tahu bahwasanya tanda kenabian Nabi bukan berupa tulisan, bukan berupa tulisan ada tato di belakang punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti sudah dijelaskan dalam riwayat bahwasanya seperti gumpalan daging kemudian di situ ada rambut-rambut yang tumbuh seperti ada tai besar namun tidak berwarna hitam. Jadi gumpalan daging kemudian tumbuh rambut-rambut di gumpalan daging gumpalan daging tersebut ya. Dan ini tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ada tulisan Eh, Muhammad Rasulullah. Kalau ada tulisan seperti tato seperti itu, mungkin Nabi tinggal nunjukin kepada orang kafir, nih saya sudah sejak lahir sudah ada tato seperti ini. Mungkin orang sudah pada Islam semua, ya. Jadi tidak benar. Kemudian Ibu perlu tahu bahwa saya tulisan Arab zaman dahulu tidak seperti tulisan zaman sekarang. Kaligrafi yang indah, ada titik komanya, tidak ada dulu nggak ada titiknya. Kalau kita lihat manuskrip dari tulisan-tulisan Arab kuno, tidak seperti tulisan sekarang ya. Ya, titik-titik koma itu baru-baru aja ya, baru setelah ratus, berapa ratusan tahun setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi eh, Wasallam. Oleh karenanya ini hanyalah sekedar uh, perkataan orang yang ingin gagang uh, tulisan kaligrafi. Allah Taala Bismillah Tem demikian untuk Umu Khair ya yang berada di hutan kayu dan selanjutnya masih di e, line telepon di 021 823 6543 sudah ada Bapak Kurnadi yang berada di Mampang Buncit. Silahkan Bapak Kurnadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, eh, Mohon maaf Pak, dikecilkan radio monitornya Pak. Uh, Ustaz, saya mau nanya ini. Kemarin tuh saya tuh uh, hari Rabu tuh ketemu orang bilangnya bapak-bapak udah umur sekitar 65-an. Ngakunya Ustaz pimpinan pondok pesantren gitu terus jago nulis Arab dalil-dalil gini-gini udah begini gini ngomong banyak-banyak gitu saya nyampe terkejut sama omongnya karena saya yakin kalau itu benar-benar datang bilangnya pimpinan pondok pesantren dari Jombang Jawa Timur lama-lama saya kasihan gini-gini malah ngomong udah banyak nyampe saya ngajak sembahyang ya, dia yang imamin sampai ya, pak pokoknya tahu semua dalil-dalil gitu saya tanya-tanya tahu tapi buntutnya itu uh, akhir-akhirnya menipu pak uh, akhirnya minta duit gitu seolah-olah kayak saya itu kayak nggak sadar gitu terus saya bertanya saya itu itu lebih dosanya lebih besar orang lebih tahu itu apa yang apa gimana itu sebenarnya kan sudah tahu paham agama itu Eh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya silakan Ustaz. Uh, Bapak yang bertanya ya, uh, ya demikianlah ya kita dapati sebagai orang uh, menjadikan agama ini sebagai uh, sarana untuk menipu orang lain ya. Kita dapati betul-betul seperti ini banyak. Kita dapati sebagian orang yang aku sebagai kiai atau sebagai ustadz atau sebagai orang berilmu ternyata jualan jimat misalnya jualan jimat jualan jampi-jampi ya. menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan dagangan atau sebagai eh, dengan mengatasnamakan agama untuk mencari duit ya. sebagaimana yang dialami oleh bapak ya jadi aku sebagai uh, kepala pondok pesantren lantas-lantas ujung-ujungnya dia uh, menipu bapak dengan mengambil duit bapak maka sebenarnya itu dosa yang sangat Eh, sangat besar ya dosa yang sangat besar ya. dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang tersebut dan semoga eh, memberi petunjuk kepadanya dan semoga apa yang dialami oleh bapak ya sebagai penembus dosa-dosa Bapak. Ya, adapun besarnya dosanya seperti apa yang jelas saya katakan merupakan dosa yang sangat besar menjadikan agama sebagai bahan penipuan itu merupakan dosa yang sangat besar ya. Allah taala alam Ya, demikian untuk Bapak Kurnadi yang berada di Mampang Buncit dan selanjutnya kami beralih kembali di lain pesan singkat yaitu dari Ahmad di Taman Mini Indonesia Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz di dalam satu kajian, insya Allah uh, kajian sunnah itu mengenai pembahasan masalah hadis-hadis dijelaskan bahwa e, di situ apa di dalam kitab Injil ada ayat-ayat tentang tauhid, tapi karena kesalahan-kesalahan dalam bahasa yang menyebabkan e, hal itu penyimpangan makna atau dan menyebabkan kesyirikan. Apakah pendapat ini benar, Ustaz? Uh, ini benar ya. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya telah terjadi penyimpangan dalam Al-Qur'an dan dalam uh, Injil dan Taurat. Allah, Allah mengatakan sungguh celaka orang-orang yang mereka menulis ayat-ayat dalam Injil ataupun Taurat kemudian mereka untuk mendapatkan uh, uang, mendapatkan dunia, celaka bagi mereka akibat apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka dan kecelakaan bagi mereka apa yang telah mereka apa lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendoakan kecelakaan tiga kali bagi orang-orang yang telah menulis Injil ataupun Taurat dengan tangan-tangan mereka. Dan oleh karenanya uh, kita katakan bahwasanya meskipun Injil dan Taurat sudah terjadi perubahan, dimasukkan kesyirikan dalam Injil dan Taurat, tapi masih ada ayat-ayat yang Allah jaga, ya, yang berkaitan dengan uh, tauhid. Oleh karena itu, uh, apa namanya, apa yang disampaikan oleh oleh orang-orang ahli kitab sebagaimana dalam uh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusaddiquhu wa jangan didustakan dan jangan dibenarkan dicek dulu ya. kita cek kalau memang itu sesuai dengan Al-Qur'an maka itu ayat yang masih atau ayat yang terdapat dalam Injil atau Taurat yang masih benar karena tidak seluruhnya 100% dirubah ya tidak 100% Injil dan Taurat yang dirubah namun sebagian dirubah sebagian masih terjaga oleh karenanya memang benar dalam Injil masih ada ayat-ayat yang menunjukkan akan tauhid menunjukkan bahwasanya e, Nabi Isa adalah e, seorang nabi manusia dan bukan Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan tentang ini tentunya bisa kita dapatkan dari uh, para ustadz yang mereka pakar kristologi yang paham benar tentang uh, Injil dan dan juga yang paham benar tentang masalah Taurat. Allah taala alam bisawab. Ya, dan demikian untuk uh, Ah Ahmad yang berada di TNI dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543 sudah ada Bapak Andi yang berada di Cegerten Taman Mini. Silahkan Bapak Andi. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya tentang riwayat yang ketika Nabi lagi mengembala kambing terus dibelah dadanya Ustaz. Halo, yang iya. dibelah ya. malaikat Jibril. Itu sahih apa enggak hadisnya Ustaz? Ya, tapi itu aja Pak. Ya, itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, ikhwani fillah ikhwani fillah yakum. Hadis tentang dibelahnya uh, dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dalam salah satu sahihain yang disebutkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya uh, masih melihat masih melihat asap tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala sedang bermain ya, dengan beberapa anak, kemudian datanglah malaikat yang kemudian membelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluarkan jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengeluarkan bagian kotor uh, dari jantung Nabi SAW, kemudian dijahit lagi dada Nabi SAW. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Wa qad kuntu ara athara dhalika al-makhit fi sadrihi. Dan saya masih melihat bekas e, jahitan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat yang sahih yang tidak dilakukan lagi kesahihannya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam uh, sahihnya. Adapun riwayat yang disebutkan, namun dalam riwayat ini disebutkan Nabi sedang bermain-main sama uh, beberapa anak. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengembalakan kambing dan riwayat itu ee, eh, diriwayatkan oleh Al Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah dengan, dengan juga dengan sanad yang yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Al dzahabi Jadi dua riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih. Demikian untuk Bapak Andi yang berada di Ceger Taman Mini dan selanjutnya masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya satu Eh, pertanyaan terakhir dari lain telepon. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Pak? Dengan Abu Saifullah dari Jati Padang. Abu Saifullah di Jati Padang Pasar Minggu, silahkan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, akhir-akhir ini banyak, uh, tidak banyak sih, ada juga pengemis yang suka masuk ke dalam kampung-kampung mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengemisnya. Apakah itu perlu dinasihati atau dikasih atau tidak kalau dia meminta uang? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah ikhwan fillah azanillah wa iyyakum ya eh, eh, meminta-minta itu merupakan uh, sesuatu yang buruk ya yang tidak diajarkan oleh syariat Islam. Akan tetapi kita dapat memang sebagian orang dalam keadaan miskin dan mereka eh, minta-minta kepada orang yang lainnya. Menjadi masalah sebagian mereka menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaan mereka. Padahal mereka memiliki kemampuan untuk bisa badan yang sehat, untuk bisa untuk bekerja. Kalau kita dapati orang yang minta-minta dalam keadaan cacat, sudah tua, ya itu mungkin dia tidak bisa lagi dapat pekerjaan karena kondisi tubuh tubuhnya yang tidak memungkinkan. Orang-orang seperti ini yang sangat patut untuk kita kasihani. Ya. Kalau ternyata orang cacat tersebut atau orang eh, tua tersebut menyebutkan ayat ya, Al-Quran, maka kita tetap berikan namun kita nasihati. Jadi berikan sambil di dinasihati, ya. suruh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu Eh, menjadikan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana agar dia mendapatkan uh, uang ya, mendapatkan uang dari kaum muslimin yang lain. Saya katakan alhamdulillah ya, meskipun eh, minta-minta uh, merupakan pekerjaan yang buruk, akan tapi masih mending daripada mereka akhirnya harus melakukan hal yang haram. Karena mereka tahu mungkin masih ada kaum muslimin yang memberikan mereka mereka akhirnya minta-minta daripada mereka akhirnya mencuri atau merampok atau bunuh orang lain Nah, kita katakan uh, kalau ada yang minta minta uh, eh, ternyata badannya masih sehat ya kita kasih namun nasihati ya kita kasih dan jangan lupa untuk menasihatinya itu yang sangat diharapkan agar bisa merubah pola pikirnya dan merubah uh, kondisinya ya Allah taala alam bisa menyambung pertanyaan tadi dari Abu Syaiful, uh, bagaimana dengan uh, apa keterangan atau hadis eh, jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Uh, itu uh, itu itu itu lagi dengan orang yang apa billahi alaik ya ada hadis bahwasanya orang yang menyebut bersumpah dengan nama Allah maka tidak boleh kita tolak karena menghormati Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengatakan demi Allah berikan saya duit ya, berikan saya saya duit maka uh, karena menghormati Allah Subhanahu wa taala kita kita berikan. tapi nasihat tidak tidak nasihat tetap saja berjalan, tapi kita nasihati nasihati dia. Adapun orang yang hanya minta-minta kemudian menyebutkan baca Al-Quran itu tidak termasuk dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang minta tolong kepada kita dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bantu dia. Namun nasihat tetap ber, berjalan. Adapun orang yang kemudian eh, apa namanya Terkala minta-minta kemudian sebutkan tentang keutamaan sodakoh, keutamaan bantu fakir miskin, bantu itu tidak tidak wajib bagi kita untuk membantunya ya. Tapi kalau membantu tidak mengapa dengan disertai dengan nasihat. Allah taala eh, dari Abu Saifullah tadi merupakan penutup pertanyaan terakhir dan satu kesimpulan yang dapat Anda sampaikan, silakan. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu yakum para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pertemuan kali ini yang menjelaskan tentang bagaimana uh, hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing dalam rangka untuk menempa jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjadi seorang nabi yang nabiur rahmah, yang penuh dengan rahmat dan sayang kepada umatnya dan lemah lembut terhadap umatnya serta mampu untuk mengatur kaum muslimin yang dengan berbagai macam tabiat, berbagai macam model, berbagai macam visi sehingga bisa diatur oleh Nabi SAW dengan dilatihnya Nabi SAW mengatur kambing-kambing yang memiliki berbagai macam model dan beragam uh, kondisi. Kemudian juga kita telah menyampaikan tentang kisah pertemuan Nabi dengan Bahira. Kita ingat bahwasanya orang-orang Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab, e, senantiasa berkeinginan agar kita kafir seperti mereka, agar kita musyrik seperti mereka, agar kita bisa keluar dari agama Islam, sehingga mereka senantiasa memberikan subhat, memberikan keraguan, e, menyebarkan keraguan baik di internet maupun dalam ceramah-ceramah mereka. Namun ingatlah bahwasanya bagi siapa yang belajar dengan belajar Islam dengan baik maka mereka akan tahu bahwasanya syubhat-syubhat tersebut e, hanyalah syubhat-syubhat yang sangat lemah, yang sangat mudah untuk dibantah oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dan makar mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan kita di atas agama Islam, agama tauhid, satu-satunya agama tauhid, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan dan berbagai macam modelnya termasuk dalamnya adalah kesyirikan dalam agama Nasrani maupun kesyirikan dalam agama uh, Yahudi. Demikian saja apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah dari pribadi, pribadi saya sendiri dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.